Zakat ruknun min arkanul Islam zakat rukun daripada rukun Islam malah oleh Allah Subhanahu wa taala selalu disamakan dengan salat beberapa ayat Al-Quran <clears throat> menunjukkan bahwa az selalu digandeng atau disamakan dengan as ada aqimus sholat ada atu zakat begitu begitu juga dalam beberapa hadis ada iqamus sholat ada i'ta zakat jadi as-sholat ini lil adad wa zakat lil mal sekarang kalau orang tidak mau mengeluarkan zakat ancamannya berat <clears throat> Adapun kalau orang tidak percaya Adanya yang zakat bahwasanya yakfur wa yakfuru jahiduha dan menjadi kufur orang yang mengingkari adanya zakat wa anhu <coughs> ayo an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala <coughs> qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ataahu Allahu malan فلم يؤدي زكاته مثل له يوم القيامة شجاعا أقرأ له زبيبتان طوقه يوم القيامة ثم يأخذ بله زيمتيه يعني شقيه ثم يقول أنا مال أنا كنز ثم طلع ولا يحسبن الذين يدخلون الآية Nabi Muhammad SAW telah bersabda Barang siapa yang diberi oleh Allah harta benda lalu tidak mau memenuhi zakatnya. Jadi oleh Allah diberi harta benda. harta benda yang ada zakatnya harta benda yang ada kewajiban zakatnya harta benda yang wajib dikeluarkan sebagian dari zakatnya lalu nggak mau <clears throat> tidak mau melaksanakan tidak mau memenuhi wah ini ancamannya berat bagaimana musilahu yamal qiyamati syuja'an akrab pada hari kiamat harta bendanya dirupakan menjadi ular besar yang namanya suja akrok suja artinya ular laki-laki jantan dan besar sekali kalimat akrok itu tidak berambut orang saja orang akrok itu orang yang tidak ada rambutnya rojulun akro orang yang rambutnya jana itu namanya akro <clears throat> kalau asra itu asli tidak ada rambutnya orang buta ini ada rambutnya karena penyakit karena panas lokrok itu perbedaan antara asra dan akro <clears throat> Karena biasanya orang-orang kalau menafsirkan ular itu dinamakan kelabang kures ya biasa kalau mengajarkan kelabang makna ya gue ini kelabang kures ya jadi pokoknya ular besar ya dan dinamakan suja akro lahu zabibatan dan mempunyai zabibatan عريق زبدتان في شدقيه شدق أو الشدق itu ada jari berfam di sebelah mulut ini sebelah mulut ini ini namanya sidik sebelah mulut jadi sidik itu adalah sebelahnya mulut dan ada kelebihannya ya mungkin seperti sungutnya mencium Iya, Sini ada ada ada sidik ini ada apa? Ada lebihan. Jadi udhun zaid. Iya. Jadi zabibah ini udhu zaid. Maka dengan zabibah zabib itu asalnya seperti bangsa seperti seperti kismis. Nah, itu zabibah itu asal kis kismis. Ada <clears throat> kelebihan apa ya sesungut begitu apa seperti apa jadi di pinggirnya itu. Jadi bukan masalah nap kalau nap itu simul siung, tarik. <clears throat> Jadi mulutnya sini sebenarnya sini ada anggotanya lagi. Maka diterangkan batan eh, batan fi syitqaihi karena syirik tadi saya katakan syirik atau sanad itu jani bulfam. jani bulfam ini syirik. Wah ini ada lagi anggotanya. Ya mungkin istilahnya sebutnya. Wah. ya yamal qiyamah. Wah dibulut hari kiamat. Jadi dikalungkan. Ditolak, dikalungkan pada hari kiamat orang itu dibulet nah, istilahnya dibulet atau dikalung dikalungi oleh ini kan sudah akrab jadi harta bendanya dirupakan ular besar lalu membulet dia dengan mengatakan eh sumaya khudbirih zamataihi yakni syidqaihi Lalu anunya orang ini, mulutnya orang, lalu dia mengatakan, anak malu, anak kanzuk. Saya harta pendam saya simpenan. Jadi ulali omong lepas, menghantam Allah dia. <clears throat> Nah, lalu Nabi membaca ayat ini. Jadi jelas ayat ini kalau itu hubungannya dengan orang masalah zakat. Di ayat Allah SWT bersabda, ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هُوَ خَيْرًا لهم بل هو شر لهم سيطلقون ما بخلوا بِيَوْمِ القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون jangan sekali-kali orang mengira ada qiraah wala tahsabanna jangan engkau hai Muhammad mengira ada qiraah wala yahsabanna dan jangan sekali-kali ada orang mengira jadi maksudnya jangan dikira orang-orang yang membakhilkan harta benda artinya tidak mengeluarkan zakatnya tidak tidak mengeluarkan kewajibannya yang diperintahkan oleh Allah nah, jangan dikira demikian itu lebih baik bagi mereka bahkan itu lebih buruk dan berbahaya bagi mereka kenapa? karena mereka akan dikalungi akan dikulit oleh apa yang mereka bakhirkan pada hari kiamat jadi harta bendanya akan dirupakan dari ular yang dikalungkan pada orang tadi atau dibulatkan pada orang tadi itulah ancaman yang berat sekali walillahi mirasus sama wal wallahu bi ta'maluna khabir dan Allah yang menguasai mirasus sama wal ardh menguasai langit dan bumi dan Allah khabir bima ta'malun jadi orang yang berkewajiban zakat jangan sekali-kali meninggalkan zakat yang walaupun sedikit harus dipenuhi. Maka kalimatnya yu'addi adal yu'addi memenuhi. Kadang-kadang orang membuat zakat, dia mengulangkan tapi sebagian. Anggap kewajiban zakatnya 25 saudara. Dia keluarkan cuma 10 ribu. Padahal kewajibannya 25 ribu, dia keluarkan cuma 10. Ini masih terancam lagi lima di ke 10 anggap di kuartal 20 masih di atas 25 akhirnya harus dipenuhi apa mestinya berapa jumlahnya ya apa adanya <clears throat> jadi ancamnya berat sekali bahkan <clears throat> sebagaimana dahulu sudah terasa terangkan umpanya orang-orang Islam itu betul-betul masing-masing mengeluarkan zakatnya cukup untuk menutup kebutuhan orang-orang fakir miskin cukup karena diaturnya oleh Allah sedemikian rupa persentasenya <clears throat> babu infaqil mal fi haqqih bab membelanjakan dan menginfakkan harta benda di dalam haknya Jadi kita pun harus mengeluarkan harta benda pada haknya. Karena harta benda itu ada haknya. Artinya dikeluarkan di tempat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pokoknya pertama kali orang mencari harta benda harus mencari yang halal. Lalu menginfakkan pun di jalan-jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan mencari harta benda dari haram Allah dikeluarkan di haram wah ini dobel itu apalagi orang sudah saat sa, sa enaknya menjadi harta benda lalu tidak mau mengeluarkan sama sekali lah zakat wala itu wala ini sama sekali jadi nah, lebih bahaya lagi nah, Jadi harus mencari rezeki yang halal karena talabul halal fardhu ba'da fardhu Mencari hal itu suatu kewajiban lalu menginfakkan apa mestinya dalam hak atau kebaikan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala maka itu memang ada ibadat maliyah عن ابن مسعود رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا حسد إلا في اثنتين la hasada ay la ribbata tidak boleh berkeinginan iri hati ya, tidak boleh jadi hasad di sini bukan hasad hasad dengki jadi hasad maksudnya ribbah perbedaan antara hasad dan ribbah kalau hasad itu adalah orang jengkel kalau orang mendapat nikmat lalu mendoakan akan hancur mengharap-harap hilangnya nikmat dari orang lain taman ni zawalin ni'mati minal ghair itu hasad jadi al hasad huwa ni zawalin ni'mah minal ghair mengangen-angen ya tamanna ya hilangnya nikmat dari orang lain itu hasad Kalau kalau ghibtah tidak begitu. Di sini terangkan al ghibtah huwa at-tamanni an tuhaqiya salihah wa ta'mala mithlahu. Jadi tamanni itu orang ingin mendapat sama. Kalau orang itu soleh, orang itu punya apa-apa ingin mendapatkan anak itu. Tapi tidak mengharapkan hilangnya. Ini ghithah, ini boleh dan baik. Jangan hasad. Kalau hasad haram berbahaya tapi juga uh, eh, al hadis memakai la hasada tapi maksudnya la ghibtata jadi tidak boleh berkeinginan atau jangan berkeinginan dan tidak baik berkeinginan atau hiri hati kecuali dalam dua masalah ini apa? rajulin atahullahu mala sallallahu ala halakali berhaq Lalu orang diberi Allah harta benda lalu dia kuasakan harta bendanya dalam menghabiskannya dalam hak jadi harta bendanya dia curahkan di dalam hak harta bendanya dia keluarkan dalam hak kebenaran apa yang meridai Allah subhanahu wa ta'ala akhirnya tidak sampai memboroskan bahkan apa mestinya untuk hak, untuk kebenaran, untuk kebaikan, perjuangan Islam dan sebagainya, sebagainya ini boleh kita iri hati artinya kita ingin mendapat semacam itu jadi kalau ada orang mempunyai harta benda ayah dia gunakan harta untuk ibadat, untuk haji, untuk perjuangan Islam, untuk sodakoh, untuk zakat, untuk kemajuan Islam dan sebagainya ini kita ini boleh berkeinginan Allah kapan saya kaya semacam orang itu kalau saya kaya semacam orang itu saya akan berbuat semacam orang itu wah ini boleh malah umpama nggak dapat ganjalnya sama Allahumma bahwa ada wa ganjalnya sama ya jadi angen-angen aja jadi niat angen-angen angen-angen jadi berharapan jadi berkemauan malah amal bin niat. malah kullu dari ma nawa. Jadi dalam Islam itu walaupun melarat itu enak asal tak ngerti. Melarat semua, iya, tidak punya apa-apa. Itu tetap dapat ganjaran. Ini ya Allah, kapan saya kaya? Kalau saya kaya semacam itu saya akan haji. Ini betul. Bukan melamun bukan. Tapi berharapan, betul-betul ini. Apa saya kaya? Kalau saya kaya akan bangun masjid seperti Pak Amir itu apa saya apa saya akan bangun madrasah semacam kajian itu infak zakat wah ingin betul tapi mati malah tidak punya apa-apa bisa di kamar diberi ganja oleh Allah ini ganjalan kamu haji kamu bangun madrasah bangun masjid zakat sedekah dia jawab ya Allah sudah punya apa-apa bagaimana saya akan berbuat ini sedangkan makan pun kekurangan Allah menjawab ya betul kamu saya jadikan melarat tapi toh kamu ada niat jadi ada kemau, kemauan. Iya hanya itu. Kemauanmu saya terima, angan-anganmu saya terima, yang saya terima, ini saya terima. Wa inna ma'alikul limul ilma nawa. Nah, dapat. Kedua orang alim. Kur ingin. Wa rajulin atahu wa hikmatan fawa yaqdi biha wa yu'allimuha. Ada orang diberi ilmu oleh Allah SWT lalu dia amalkan ilmunya Lalu ilmunya disebar-sebarkan, diajarkan, lillahi ta'ala. Jadi ilmunya diamalkan, dilaksanakan, dan dia ajarkan pada orang. Kalau ada orang nggak punya ilmu ini, ya Allah, kapan saya menjadi alim macam dia? Umpah saya alim, apa saya amalkan ilmu saya dan saya akan curahkan. Berikan. Ini sama. Berajib sama. Tapi orang ini tadi mesti ada tanda-tanda berusaha untuk mendapatkan bukan berke, berkeinginan tidur nah, bukan itu <laughs> iya kepingin dari tidur kok itu iya, bukan begitu ini dia berusaha <clears throat> nah, jadi dua-dua inilah boleh tidak berkeinginan maka supaya berkeinginan dan mengharapkan anak-anaknya juga jadi begitu. Kemudian anak-anak kita jadi orang kaya, jadi orang alim begitu perjuangannya nah, mesti orang berharap begitu tapi di mana ada kemauan tentu di situ ada usaha jadi kalau ada kemauan mesti ada u usaha bukan kemauan saja diam tidak berusaha ini kemauan bohong ini namanya lamunan ngelamun nah, ngelamun ini tidak boleh jadi kita harus berusaha kalau berkemauan mesti berusaha tapi kapan sendiri orang alim Nah, kepi jadi alim mesti berusaha ngaji. Kepi alim <laughs> ngaji-ngaji. <laughs> Iya. Atau ke, jadi kaya tidak mau kerja malas, nanggut, pemasan. Ya, coba begitu apa? Gimana? Bukan begitu. Orang yang berkemauan apa-apa, berkeinginan apa-apa, mesti ya berusaha ini tanda itu. Lalu kalau sudah dapat sedikit-sedikit, jalankan semacam-macam sebagaimana yang dia cita-citakan. Hmm, ini masalah. Dan dua-dua ini kita berkeinginan. Hasil dapat melaksanakan wah baik sekali tidak berhasil dengan bagusnya keinginan dan baiknya niat akan mendapat pahalanya. Jadi menginfakkan harta benda dalam hak adalah tuntutan puji. كان سحرس قبل كده ayat-ayat Al-Quran selain zakat Allah berfirman wa fi amwalikum haqqun lis-sa'ili wal mahrum dalam harta pendamu ada hak untuk orang yang minta-minta dan ada orang yang tertutup orang yang sial mahrum terkekah daripada harta benda jadi selain zakat ada infak-infak wajib Dan orang yang infak fisabilillah ini pahalanya besar sekali. Allah sudah menyentuhkan dalam Al-Quran Masalul ladzina yunfiqul amwalahum fi sabilillah Kama sali habbatin ambatat sab'a sanabila Fi kuli subutin mi'at habba Wallahu yudha'iku liman biasa Jadi satu menjadi tujuh ratus Itu sama dengan orang infak haji Nabi bersabda An-nafaqatu fil haji kan nafkah fi sabilillah ad-dirham bisa sab'i dirham nafkah fil haji orang berangkat haji satu dirham dia infakkan apa kau makan, apa kau minum, apa untuk ongkos, apa untuk sewa rumah dan sebagainya, dan sebagainya. satu dirham pahalanya sama dengan visabilillah 700 dirham jadi kalau ada orang berangkat haji lillahi ta'ala ongkosnya 2 juta ongkosnya itu pahalanya menjadi kali 700 2 juta kali 700 jadi ya, kalau 2 kali 7 sudah 14 1400 ribu jadi eh, 1400 juta jadi 1400 juta 1 miliar 400 juta ganjalannya pahalanya dua juta kali tujuh 700 2 kali 700 berapa? 14 tambah dua tambah juta ya ratus juta juta satu miliar empat ratus juta nah, ini, ini hanya ongkosnya saja pahalanya belum bawahnya belum sa'inya belum wukufnya belum zikirnya belum macam-macamnya ini hanya perongkosannya impaknya jadi an-nafaqah fil hajj kan-nafaqah fi sabilillah ad-dirham fi sab'i mi'ati dirham asal betul Allah taala infak infak dalam cara yang baik begitu apalagi dalam peperangan dan sebagainya dan sebagainya pokok fi sabilillah bab sadaqah min kasbin thayyib soda dari kasab yang baik berarti yang halal maka orang kalau kasab mencari rezeki yang halal dan caranya yang baik ada hadis jamilu fit talab jadi baguskanlah dalam mencari rezeki jangan mencari rezeki jalan-jalan yang tidak baik ada halal caranya tidak baik ada halal tidak baik jadi mengikuti apa yang ditentukan oleh syariat. Pokoknya pertama yang halal, jangan sampai yang tidak hal halal. Walaupun bagaimana segala, pertama kali harus yang hal halal. Jadi kasum tayyib, ayat kasum halal. Maka kau punya rezeki yang halal. Nah, mencari rezeki itu ada bendanya halal, ada asbab asbabnya halal ada bendanya haram, ada asbab musababnya haram. Nah, sekarang bendanya halal, jalannya pun harus halal. Sekarang bendanya halal, jadi caranya haram, ya haram. Apalagi bendanya haram, walaupun caranya halal, ya tetap haram. maka harus kita cari yang halal, terus asbab musababnya halal. Maka ada halal lizatihi, ada haramun lizatihi. Ada halalun dighairihi, ada eh, apa haramun dighairihi. Ada haramun lizatihi, ada haramun dighairihi. Sudah tahu caranya. Anggap orang jual beras. Ya. Caranya harus halal. Sekarang dia jual beras. Yang caranya umpamanya beras jual dengan beras riba sedangkan haram caranya cara riba haram beras PB dijual dengan beras Jawa ya ukurannya nggak sama beras Jawa satu, satu karung pokoknya beras PB nya dua karung ini ini berasnya halal tapi caranya haram riba nah ini sudah haram ya riba jadi harus barangnya haram halal caranya juga halal orang ijab kapul betul saya jual sesuatu yang halal tapi yang dijual babi nah, ini kan haram barangnya barangnya haram caranya apa ya caranya jual beli kod anu anu ya tapi tetap har, haram karena barangnya barang haram jadi harus kita berhati-hati yang dijual pun hal halal dan caranya pun hal halal maka harus pakai kasbun tayyib maka orang Islam harus berhati-hati عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تصدق بعدد تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيبة وإن الله يتقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبه كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل jadi kasab tayyib disedekahkan jadi kasab tayyib jadi halal lalu disedekahkan diterangkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam man tasaddaqa Barang siapa bersedekah bi'adli tamratin seukuran kurma atau seharga kurma. Di sini terangkan keqimatnya. ada ini kadar ukuran. Jadi adil syai ay ukurannya. Jadi dengan ukuran nah, dia dengan harga dengan ukuran kurma. Anggap orang sodakoh satu kurma. Semacam satu kurma, seukuran satu kurma atau seharga satu kurma tapi min bin tayyib dari penghasilan yang halal satu satu itu tapi halal betul-betul dia dapat usaha anggap kerja kita dapat halal diambil koma satu atau pisang atau apa sedikit saja dia sedekahkan lillahi taala ini oleh Allah diterima dan memang Allah tidak mau terima kecuali kalau tayyib jadi kalau kan tak boleh, tak mau. Jadi Allah yang menerima yang apa yang diterima oleh Allah yang halal. Inna Allah tayyibun la yaqbalu illa Taiban. Jadi ta'ib halal, kalau ta'ib cara yang baik. Kalau tidak baik yang <coughs> dan diterima oleh Allah. Wala tayammamul khabitha minhu tunfiqun. Nah, Ini yang baik juga. Jangan memberikan orang barang rotasi lemah, gula, karuan, tidak mau makan dikasihkan orang. Wah, ini kan terima oleh Allah. Kenapa? Ayat itu tadi wala tayammamul khabitha minhu tunfiqun. Terus, eh, terus yang halal inna Allah tayyibun wa yaqbalu illa tayyiban. Jadi orang infak walaupun seharga satu kurma seukuran satu kurma tapi min kasab tayyib kasab halal jarinya halal Allah yutayib tayyib Allah tidak mau terima tayyib dan halal kenapa? diterima oleh Allah inna wa yataqabbalha diterima oleh Allah ini dirumat dipelihara oleh Allah kurma sekecil tadi rumah dipelihara oleh Allah sampai ditunjukkan seperti orang marumat anak kuda faluwahu ini anak kuda muhrohu di sini sudah dinamakan sama itu blue blunya falu falu ini di sini pakai blue no, fa dari tak ya falu menjadi blue jadi sebenarnya umat anak kuda blu anak kuda itu kan belum ada itu seru namanya sih dibalik ya sudah dirumat oleh Allah di rumah di rumah di rumah sampai besar kurma sekecil tadi dirumat oleh Allah ditingkatkan ditingkatkan sampai jadi bergunung jadi ganjarannya besok seperti gunung. Hatta takuna mislal jabal. itu gunung timbangan nanti besarnya pahalanya. Karena tapi halal. Jadi bersih, halal, lillahi ta'ala. Jadi halal lahir batinnya. Maka orang tidak boleh menghina. Wah ini sedikit kasihkan asal halal. Nah kalau haram walaupun lima karung, lima ton, tapi haram tidak ada artinya. Orang sudah dapat lotre lalu tasyakuran. Bagi buat kampung apa, tapi uangnya haram, nggak diterima oleh Allah, nggak ada artinya. Jika pergi haji kan? Hampir haji lah diterima oleh Allah. Kalau orang pergi haji, uangnya haram. Waktu dia baca Allah Allahumma baik lebih kalau saya dijawab oleh Allah la baik kalau la sa'dik. malu haram. Ditolak oleh tidak lebih-lebihkan, nggak apa-apa. <laughs> La baik, walau la إذا لا لبيك ولا سعديك مالك حرام جلد اليمين مولانا سؤال والله صح بلا يا sah بلا شريعتنا صح طب علماء قديما طبعا ده حكم ظاهري حكم شريعتنا فكما راح تجي يا hatinya cocok ya sah. Jadi mah enggak enggak gitu. Sama dengan orang sholat sarunya haram, sarunya ada curian. Sholatnya sah, tapi di, apa, tidak diterima oleh Allah SWT. <coughs> Jadi soalnya sah-sah. Maka kalau sudah sering kali saya terangkan. Amal-amal itu ada tiga syarat. Syurutul wujud, kalau wajib. Syurutul sehat. Syurutul kabul. Ini tahu, kita jangan hal repot di dalam syurut sehat. toh Lupa ada syurutul kabul. Iya. Nah, ini syurutul wujud sudah yang wajib siapa? شروط الصحة لكن صاف صاف tok tok saudara tapi شروط القبول syarat diterimanya oleh Allah harus ada syaratnya kalau syaratnya tidak cocok nggak bisa termasuk min halal nah, ini syarat yang kita pakai harus halal walaupun cara sah hajinya sah jalannya sah oh, apa rukunnya wajibnya sunnahnya segala cocok persis sah tapi maluhu min haram harta bendanya dari haram. Tidak diterima. Kenapa? Wala yaqbalullahu ihlaq tayyib. Allah nggak mau terima kecuali yang tayyib, yang halal, yang bersih. Sama dengan orang sah saja, betul saja, pakaiannya halal, segalanya halal, bersih, cocok khusyuknya segalanya, tapi tidak lillahi ta'ala, tidak diterima. Nah, itu kan nggak bersih. Artinya nggak bersih, nggak murni, tidak dan mukhlisan. <clears throat> Jadi syaratnya orang berbuat apa-apa, barangnya itu sendiri harus halal. Nah, terus tujuannya yang bersih lillahi ta'ala. Nah ini masalah. <clears throat> Kalau orang dapat haram, memberikan orang kan dapat dosa tuh tambah memberi makan orang barang haram. Nah, ini berdosa. Anggap orang nggak tahu, tapi yang ngasih kan tahu. Yang ngasih ini haram. ke orang, yang dikasih nggak tahu. Yang dikasih nggak tahu, dia nggak apa-apa. Tapi ini orang yang ngasih kan tahu ini haram. Nah, ini berapa dosanya? Dan orang yang makan haram, walaupun nggak tahu pengaruhnya, pengaruh makan haram berbahaya. Dan tidak orang, ah? tapi orang menerima bukan haknya diterima Jadi orang bukan istrinya pensiun atas dia diurus mendapat pensiun atas diterima tiap bulan. Nah, itu hulul, khianat. Orang tidak berhak menerima pensiun, tidak berhak lalu dia usaha bagaimana cari ya. saksi dan sebagainya ke minta supaya dapat waktu padahal tidak berhak dan peraturan berhak ini ya kulu amwalan nasi bil batil ini khianat hulu hulu nanti jadi penipu penipu kerjaun ini, jadi yang dimakan pun dekor dimakan dimakan dimakan keluar dimakan sendiri dimakan keluarganya barang haram semua Walaupun keluarga nggak tahu, tapi orang makan haram walaupun nggak tahu itu ada pengaruh. Kan sering saya ceritakan dalam pengajian-pengajian itu, kan ada ceritanya ada orang punya anak kecil. Sudah tiap malam tidak sholat di masjid haram. Anak ini kalau sudah sana malam nampak langit terbuka kasar. Dalam ilmu wilayah ini anak sudah memiliki kasar, calon wali sudah. Kasar terbuka di langit, terbuka di nampak macam-macam di langit si bapak jahil, ahli ibadah tapi jahil. Khawatir anaknya, kenapa? kamu dibawa ke masjid haram, nampak macam-macam. Omong sama kawannya, gimana? Pak kawannya juga gampang saja, curikan kurma. Si bapak jahil ke pasar curi kurma satu. Kurma satu dia curikan. Jadi kurma kurma haram ini dikasih ke anaknya. tidak tahu. Sudah anak kemasukan itu besok malam jangan lagi di masjid tidak tanya nama apa kak nama apa apa sudah gelap kemasukan satu kurma pada anak nggak tahu apa apa kan nggak tahu apa apa bapaknya mencuri masukkan dimasukkan barang haram kena putus putus apalagi sengaja maka haram maka apa sebabnya banyak orang berat ibadat gampang maksiat kebanyakan makan haram Nah orang berusaha tahu ini kelemahan orang begini tahu. Maka orang kufar, musyrikin selalu berusaha memasukkan barang haram di kalangan kaum muslimin. Kalau sudah banyak makan haram, lepas ini. Nah ini betul. <coughs> Apakah istilahnya perang dingin atau eh, perang panas? Ya, pokoknya kita diserbu oleh orang kafir dimasuki barang haram. Kalau sudah kemasukan barang haram, lepas ini. Tidak bisa ibadah sudah berat di banyak. coba lihat jatuhnya Spanyol Islam kuat di Spanyol waktu zaman Cordoba dan sebagainya wah kuat 700 tahun kuat Islam ini akhirnya orang Eropa orang Nasrani Kristen memasukkan candu koma, lama-lama macam-macam sampai wanita gadis-gadis Eropa dimurahkan sudah meningkat-meningkat sampai tingkat kerajaan atau ke pimpinan negara kemasukan ini ya sudah kemasukan mungkar mungkar mungkar mungkar masa ulama ada turut akhirnya diadab oleh Allah orang Kristen masuk kisah pun dihantam tidak ada pertolongan sama sekali doanya tidak diterima oleh Allah nah sudah problem akhirnya dikristenkan yang mau jadi Kristen jadi Kristen yang tidak oh, mau dilucu itu dibuang ke laut habis Islam di Spanyol ah, habis sama sekali rasio 700 Islamnya akhirnya habis mulai dimasuk ke berharap termasuk candu kambal dan sebagainya akhirnya wanita sudah baru sekarang muncul lagi lah. zaman jenderal cangkul Islamnya baru lagi ada 150 ke atas mulai ada semua itu dihancur jadi di mana mana itu masuk sudah baik sekarang lebih itu banyak orang yang haram dimunculkan sekarang dengan dari macam-macam banyak gizinya banyak macam-macam ini dimasukkan sampai ular sampai kecap sampai komar, sampai arak sampai anak-anak kecil sudah main sedotan sedotan komar harganya seratus hmm. ini plastik ya. Nah itu sudah jalan di mana-mana selain itu banyak haram nyuri tebu nyuri pohon hmm. <laughs> iya eh Anak itu sebagai lori jalan Gaza. Iya, ada perahu jalan Gaza. Kan haram tak dimakan makan. itu jurus sekali. Terus golek mana? Lurus tadi lor. <laughs> Bapaknya nyuruh lagi mencari. Bagaimana? Nah sudah buaya campur. Dulu saya itu sekarang topuan, tombol, andoan, nomor. Iya, wah ini macam-macam ini. Ah ini sudah campur. Selain itu rentenya, bagaimana? Wah ini sudah pasar-pasar malam ngaji kudungan tapi pagi di pasar merempet kenapa buat tambah modal tidak ada terpaksa ayo nah sudah kalau sudah macam itu berat ayo ini berat jadi gampangnya ke maksiat berat ke toat karena sudah jiwanya kecampuran maka orang sahabat-sahabat waraknya luar biasa pernah saya al-baqarah As-Siddiq karena Bakar Siddiq itu punya budak untuk punya belanja dan sebagainya dan sebagainya. Pada suatu hari budaknya datang bawa kurma sedikit. Tidak sedikit. Saya tidak tanya makan. lalu setelah makan kok tanya, eh kamu tadi dapat mana kurma? Anu tadi saya diberi kawan saya, kawan zaman dia Baru ketemu saya tadi, itu kawan saya, dia apa tuan? Karena dulu saya, saya pernah nolong dia, dia pernah sakit, kalau saya apa-apa, saya dukuni padahal saya bukan dukun cuma saya dukuni padahal tadi ketemu saya dia ingat jasa saya dulu itu dia memberikan hadiah kurma dari takutnya saya bakal dikeluarkan ini kamu jangan tangan dimasukkan dikeluarkan dikeluarkan sampai keluar untuk kurma marah ya sekali-kali kamu jangan begini padahal kan tidak salah saya bakal tidak tahu ini orang ada kawal kawan kita ini ya ya dia mendukungnya apa gitu lah anu dikasih dan apa kan tahu dimakan jadi dia itu keluar kan dan nah, Umar pernah terjadi begitu susu saya nah, ini saya takutnya sampai begitu kalau sekarang kan tidak makan di digasak sengaja nah ini jadi perang sudah gelap Aduh. Ingat masalah jadi al-haram ini berat sekali kalau jadi haram itu berat jadi orang dijaga anak-anaknya apa jangan sampai masuk ke haram sampai Imam Ghazali itu kalau ngatur kalau mungkin petunjuk ah, orang punya anak yang nyusui anak itu orangnya itu jangan makan haram susunya tembus apa sampai kepada anak tadi perempuan nyusoni anak perempuan itu makan haram ya ini menembus ke anak mempengaruhi anak jadi pencari tukang susu, tukang susu anak, anggap istri, itu orangnya harus makan halal. Dan sama saja dengan kesehatan. Kalau makan makanan yang kira-kira masuk angin dan sebagainya, itu anak bisa terpengaruh. Kan begitu loh, itu ibu nyusui. Dia makan apa? Sambal tak mau makan apa? Iya, itu anaknya bisa nih. Ya, bahkan yang ah, menjalankan perut, ya bisa. Itu juga begitu, itu hisi eh, ini makna, makna masuk ini masalah ini berat sekali barang haram jadi harus berhati-hati ini sekarang sudah di mana-mana sudah begitu maka sampai Nabi bersabda memperingatkan la'tianna alam nasi zaman la yaqa ahad illa akala riba fa in lam asaba min hubari pasti akan datang zaman semua orang akan makan riba kalau tidak makar riba terang-terang kena tidak Kena bunyi. Sekarang sudah. Kita tidak makar riba, tapi orang bubur sana. Akhirnya kita jual beli sama orang yang beli, tapi nyasarnya dari tulisan bentuknya. Ini kena bentuknya. Ini hadis. Nah. Jadi harus berhati-hati. Karena datang. Dan kalau datang tidak dosa. Tapi soal pengaruh jiwa. Yang berbahaya pengaruh jiwa. Kalau tidak tahu nggak apa-apa kan hukum tidak tahu pun tidak tahu tidak tahu akhirnya tidak dosa dosa tidak tapi pengaruh apa pengaruh kejiwaan itu berat seperti anak tadi itu ceritanya anak tadi kan tidak tahu anak lagi kalau tidak dosa tidak tahu bapak yang mencuri anak tidak dimasuki tapi dalam penglihatannya kejiwaannya gelap nah, ini yang khawatirkan maka minta pada Allah Allah marzukni halal dan taiban ya Allah beri rezeki jadi yang masuk pada kita ini supaya halal dan kita nggak tahu minta pada Allah apa gimana ya pokoknya berdoa nggak masuk tahu <clears throat> kita jalan hati-hati ada pun yang nggak tahu kita minta tolong pada Allah nggak akan begitu nah ini masalahnya maka selalu minta rezeki halalan iban Allah merzukni rizqan halal Kalau minta itu ini rizqan halal iban bukan gini Allah merzukni Allah merzukni rizqan kasiran Soal karena halal atau haraman Tidak <laughs> begitu ya Wah, keliru <laughs> Biar berhalal atau haram Pokok masuk <laughs> ya, Itu tidak boleh Harus yang halal baik Jangan lagi yang halal terang-terangan Syubha pun harus mundur Syubha itu harus mundur. Saya tidak tahu ini halal apa haram. Terus tidak apa-apa. Jangan begitu. Mundur. وبينما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فما فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ بدين الأرض ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام sudah eh ini subhan jadi Lalu ditulis tanggung halal cara Arab sekali. Maka dijamin halal. kita subhat jangan ada micin ada mihwan macam-macam ya eh, harus lagu halal <laughs> nah kita ragu-ragu kan nggak tahu apa buatannya bagaimana itu mundur saja kadang-kadang orang wah buat menyenangkan makan dan sebagainya ingat saja mulai kecil sekarang makan enak terus <laughs> tanpa micin enak terus makanya coba lihat mulai kecil sampai sekarang micin nggak kan tahun tahun hari dulu kan enak terus makanya tanpa itu sekarang wah untuk enak makan dan sebagainya apa tahu makan enak <laughs> selamanya makan enak saja kadang orang sakit ya makannya enak loh ya orang yang dan sebagainya makannya enak saja <laughs> iya. ya jadi ini masalahnya tergoda oleh hal-hal jadi kita harus berhati-hati itu kadang-kadang orang Islam sudah terpengaruh oleh itu dan ikut jual sekali rentengi <laughs> ya bagaimana nggak usah jual itu bagaimana ini masuk syurga apa sudah selidiki betul-betul kan katanya kan begitu malah dulu ada yang mutas dokter siapa itu membahayakan untuk Kan ada dusun kapal pernah kita baca itu ada melumpuhkan dan melemahkan. Apa ini sudah diselidiki oleh para ulama-ulama dan oleh mungkin dan sebagainya? Pokoknya kita sendiri <laughs> toh kebun <laughs> bagaimana ya tanggung halal pada tangan tetap pokoknya dua juta ini orang ulama lihat ulama kemarin kan sudah dikatakan eh, bagaimana akhir zaman saya katakan bagaimana <laughs> saya kemarin minggu sudah ada ya. bukan saya <laughs> kitabnya bukan dia ya itu masalah Memang kalau lihat ulama sekarang macam-macam. Ulama ngalah samro ya ada. Ulama ngalahkan joget ya ada. Ada ada. <laughs> Hai, ulama senang reok ya ada. Apa lagi macam-macam. Allah <laughs> segala macam-macam. Nah, ini harus kita tahu sudah Nah, jadi kita sendiri. Istiqlal tak nah, ini masalah. Sekarang ada hadis begini, ya sudah, kita pegang hadis kita itu, Subhan mundur, nah, sama. ada kewajiban secara umum nanti ada kewajiban memang ulama yang betul-betul ini bertanggung jawab orang bertanggung jawab harus berusaha setidak-tidaknya bawa hadis ini sudah ini perlu sedikit tidak jelas jangan beres kembali kepada hal hadis ini masalah maka kita harus mencari yang halal kalau dapat halal betul-betul nah ini Terus dia sodakokan sedikit saja sebuah kurma, seharga buah kurma atau sel besar buah kurma. Halal diterima oleh Allah berapa? Ya, ini masalah. Maka jangan kita meremehkan kalau halal, hanya sodakokan. Walaupun sedikit, tidak apa-apa. Kenapa? Coba lihat. Fiha, li sahibihi biara oleh arah oleh Allah. Kama nah, yurabbi ahadukum faluwahu. orang biara kudanya, anak kudanya. Hatta takuna mislal jabal. Sampai jadi seperti gunung. Dalam apanya? Firmizan, tawaban, wa ajran jaziran. Dalam timbangannya, tawabnya, dan ganjarannya. Jaziran banyak sekali. Kalau sebuah kurma saja sekian, apalagi kalau satu kilo, dua kilo, satu kalung berapa? Halal bersih. Sudah. Kalau ini sudah sunnah, nah zakat wajib malah sunnah dan wajib ganjaran bisa mana? Nah, bisa wajib berapa lipatnya? Tujuh puluh. Jadi kalau ini sedekah biasa sunnah Allah Taala sudah sebatang kurma, sebiji kurma ganjarannya sekian kalau wajib lebih itu pun jadi kalau tadi itu gunung satu ini itu gunung itu, seperti itu gunung gunung nah ini masalah asal betul -betul. babus sadaqah qabla rajul dan supaya kita banyak sadaqah sebelum tertolak. Sebab nanti ada zaman sodako eh, tidak ada yang mau terima An Harith bin Wahbi Qala sami'tu Nabiya sallallahu alaihi wasallam yaqul Fasaddaqu fa innahu ya'ti alaikum zamanun Sungguh nanti datang satu waktu. Ya Yamshir rajul bisa orang jalan bawa sedekahnya keliling jalan nah, mau ngasihkan orang wala yajidu man yakbalu nggak akan menemukan siapa yang lima keliling dia nggak ada yang menerima Yaqulu rajul walau kita biha abil amsi kalau kemarin tak Tuhan. kalau kemarin saya terima sekarang nggak sudah Pak Amal Yom salah hajat kali ini hari sudah saya tidak perlu sama sekali Kenapa? Harga sovereign. Lo ini sekarang kalau kita lihat terjadi, ini di Saudi Arabia ini sudah tampak. Kalau kita baca ini bukan barang mustahil. Apa yang kata orang Nabi betul terjadi. Kalau kita di sana, itu zakat sudah zakat. Repot akan kita berikan pada siapa? Jadi zakat itu repot akan diberikan pada siapa? Nah, saya pernah di sana mengelakukan zakat fitrah malam itu kita pusat bukan pusat nggak bisa mau kasih ke siapa keliling area atau baik untuk cari kasih ke siapa kalau tak ada mau beli bisa Saudi ada ini kami sudah kadang-kadang kita harus berikan pada tuan toko kasih uang enggak kita beli gandum sekian ini fitrah kasih ke siapa saja terserah jadi kita ke toko lebih terserah dibeli malam sudah perasaan naik motor sama ipar saya. Kalau zakat ini mau kasih siapa? Gak ada. Naik motor sampai sampai bisa Mekah sana ketemu orang perempuan gembong tertegun takluni. Kita anggap kita anggap ini orang fakir kita tidak kasih itu. Kita kasih itu nggak tinggal. Apa dia terima apa tidak mau <laughs> mencalkan itu nggak tinggal. Sampai begitu. Jadi rata-rata sudah. Nah ini sudah mulai. Nah, maka orang-orang sudah kenal dikeluarkan itu kurang jalan itu kadang-kadang justru pegawainya itu sendiri dan pegawai orang dari luar ini aman ini berat sekali sampai ada orang titip zakat kita tiga bulan belum sentuh. tiga bulan tiga bulan belum ada ada yang terima nunggu orang siapa mana cari di mana? Nah, sebenarnya cukup dikasih udah saya enggak berhak ini ya repotnya. Ngasih barang saja, kalau kita punya kulkas agak rusak. Sudah. Ya, ini kalau di sini masih 80 persen, yang persen, kasih ke orang. Yang dikasih minta ongkos. <laughs> Yang sudah dikasih, minta ongkos. <laughs> Orang beli kulkas baru, alat baru sebenarnya. Ya. Yang lama dikasih ke orang, cuma dua. Cari orang dapat kulit kuliah mana, kasih ke mau. Ada kulkas mantel yang kau suka sengkau. Dari kulkas mantel terus dan sana gitu. Karena itu buat dari rasa-rasaan yang banyak macam-macam. Nah ini maksudnya dari kekayaan begitu. Nah, maka di sini kalau kita baca hadis, nanti akan datang satu zaman orang nggak mau terima. Kenapa? Karena termasuk antar harapun nuzul ardi wa yafsulun kunuzul an Sekarang bensin, minyak. Ini kan kunuzul ardi terus yahsulul mal tidak itu yahsulul mal nah ini masalahnya nah, ini terus dunia akan begitu terus nah, dunia akan begitu nah, Jadi nanti kalau sudah sama zaman semacam itu sama sekali tidak menerima. Ini sudah beberapa tempat sudah kita lihat, kita saksikan sendiri. Betul-betul repot. Maka ya, kata Nabi, segeralah menggantungkan apa Sadaqah dan sebagainya. Nanti akan satu zaman datang tidak ada orang mau terima. Lain orang itu. Dia ya, jawab, ya wah kok kemarin saya terima, sekarang nggak mau, tidak perlu, tidak Mungkin mau. <laughs> Nanti semua, apa yang kata Nabi mesti terjadi apa yang dikatakan oleh Nabi mesti terjadi kalau kita lihat sekarang ini sudah orang banyak baik sudah ada daripada dahulu-dahulu ke sekarang sudah kadang-kadang mau ngasih orang sudah milih pemilih mau zakat milih santri yang tidak punya itu saya repot sekarang agak repot sebenarnya ya <laughs> rata-rata sudah bangun semua rata-rata rupanya sudah mewah sudah baik ya sudah gede sekarang tembok ya sudah kan di kampung-kampung coba lihat masuk aja desa kampung-kampung sudah agak enak-enak orang-orang soalnya hamil halal hamil halal kita tidak tahu tentang zahirnya kan begitu sudah sudah kan. pas jarak berapa tahun lagi berapa puluh tahun bisa tapi Allah sudah menunjuk kuno zakat keluar termasuk bensin minyak logam-logam apa keluar kan kuno zakat itu ditafsirkan di bawah apa sebab bil hafu al isra fi akhir akhir salaqah khasyatan antazhara kunuzul ardi apa kunuzul ardi simpanan-simpanan bumi termasuk bensin, termasuk emas, termasuk logam macam-macam. Ini menambahkan kekayaan. Ayo. Terus, baik mal banyak harga benda. Kalau orang sudah banyak, banyak kurang cerita ceritanya harga benda. Tidak pernah orang banyak harga benda. Banyak masalah. Jadi memang akan datang zaman. Itu Nabi bersabda akan datang zaman. Nah sekarang sudah kita lihat di beberapa tempat sudah tampak betul. Betul, Masya Allah. Saya contohnya sekarang orang-orang Islam di Eropa, dan di Eropa. Masalah kalangan Muslim, orang-orang Islamnya sendiri sudah cukup. Zakatnya kemana? Orang di, di Eropa, di, di Amerika, di Belanda, orang kaya kaya orang zakat, orang muslimin, orang zakat. Kebetulan orang-orang yang semua cukup semua. Sebab kan nggak bisa keluar ke sana. Nah, bisa ke daerah lain. Nah, ini masalahnya. Berarti daerahnya sudah cukup. قبل يذكر هذا كمان ممكن ما في اخر زمان اول الله تجيب اسمه لا سامي ريبوت ولا مو كذا ابا مو صدقه karena tadi itu sudah yaksur ilma apa tazhar kunus al-ad wa yaksur ilma apalagi akhir zaman di sini terangkan nah kalau lagi akhir zaman terus apalagi zaman Imam Mahdi ah, sudah apa sudah cukup versi zaman itu sudah cukup sama sekali باب أي الصدقة أفضل صدقة yang mana lebih أفضل عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله أي الصدقة أعظم أجرا قال أنت صدق وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر وتأمل الغنى ولا تبهر ولا تبهر حتى إذا بلغت الحقوق قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان صدقة yang bagaimana yang afdal Jadi perbuatan hasanat itu ada tingkat-tingkat, ada di afdol, ada di Nah orang sodako yang paling afdol itu yang bagaimana? <clears throat> ada orang tanya <clears throat> pada Nabi Muhammad SAW, memang sahabat-sahabat itu selalu berusaha mencari pahala yang besar. Itu sebab sahabat. Lain kalau kita kita ini, kalau kita menawar yang enteng, kalau dikasih sampai baca ini 100, bisa kurang banyak kurang kalau lima bagaimana disuruh baca seratus tanya lima kalau sahabat juga kan juga begitu ini kalau saya baca lima kalau itu udah gimana kan tanya ya kami yang afdal kalau kita tidak akan yang ya kan ya kan begitu ya. Ayo, ya, masalahnya, ayo. kalau mau beli jembatan apa pakai pakai Abdul milih lepas boleh saja. <laughs> oh boleh saja lepas eh, pokok pokok pokok ikut lah lepas itu ya <laughs> kalau tidak mau jalan, nah, sahabat-sahabat jadi ditanya kamu soal yang Abdul amal khair amal Abdul amal itu ditanyakan sekarang sodako ada tanya ayo sodako a'udhamu ajran sodako yang bagaimana lebih besar pahalanya Nabi jawab, kamu sodako, sudah kamu sehat, afiat, dan masih gemar pada hartanya. Sahih, takhir, masih eman, masih senang pada harta bendanya. Dan kamu takut melarat, masih ingin kaya. Nah, di situ sodako dan Allah. Jelasnya begini, kalau orang itu masih senang pada harta bendanya, masih mengharap-harap harta bendanya, dan masih ingin kaya, takut melarat, dan termasuk iman, sehat afiat, dan sodako lebih afdol. Daripada kalau sudah mau. Atau sudah mau mati. Kalau sudah mau mati, katakan dikasihkan anu, dikasihkan anu, dikasihkan anu, dikasihkan anu. Nah, ini. Padahal dulunya berhak orang-orang itu. Namun kalau sudah mau mati, baru Jadi itu Abu Salah. Ini sama dengan ayat lantana tanalul birra hatta tufiqu mimma tuhibbun. Kamu tidak akan mendapat kebaikan betul-betul kecuali senang menginfakkan setengah dari pahala yang kamu cintai. Nah, kalau mau lagi lebih tinggi lagi, fayuqsiruna ala anfusihim walau kala bihim khososoh. Ya, lebih lagi. Nah, kalau orang itu tahu macam-macam ini, melatih dirinya, nyoba sudah <clears throat> lah walaupun sekali dua kali coba anggap mau sarapan lapar mau sarapan beli rawon mau enak sudah lima puluh lengkap ya sekarang aja terus ada lah gak punya ini nah, sudah mau makan kasihkan malam nggak hmm. jadi makan kasihkan <laughs> ya nah, itu kan latihan loh nah, harus begitu Coba masuk, wa yusiruna alam anfusum walau kana bihim. pisang itu, ya kalau rebutan kadang-kadang ada sisanya orang maliman ada apa kadang-kadang kadang bilang wah sudah itu sampai nanti, eh hutan, masih apa tinggal ada tinggal dua puluh sudah kan bawa wah rebutan tak kalau kalau yuk siruna itu mulut itu sampai nanti dari sana dari sana sampai daga su gani aku mau tuh da sani ada da sai rata tapi karena ya ta sabaku da zai fasa bi kun ya sa zai zare ga baik nih Keliru di situ. Nah ini bukan begitu. <laughs> ya. Nah itu masalahnya. Nah jadi kalau kita nggak bisa tingkat ini, tingkat atas, nah ada lagi. Wayusiruna ala amfu walau kana bi khasasa. Eh, terus dipuji lagi sebesar Ali wa yut'imu ta'ama ala hubbi miskinan wa yatiman wa asira. <coughs> Begitu amal-amal Nah kita nggak bisa begitu ya melatih diri. Ya tahu lah coba, coba, coba, coba. Pokok tahu. Orang sudah tidak punya uang sama sekali tinggal satu rupiah umpama. Tidak punya sama sekali uang dia butuh. Ambil rokok, minuman. Ajaran nanti, kita ambil satu kasih ke. Nah, coba dicoba nanti. itu, dia butuh, rokok, tak rokok, tidak punya satu pas. Jalan ada minta, tak punya anak atau perempuan kesian, kayak anak miskin. Wah ini bagaimana? Sudah ambil kasih ke coba ada orang pas-pasan duit AUP ah, oh, ya bang seribu sudah ada orang anak lebih waktu tidak makan kelapan buat makan kalau diembong kadang-kadang ada bagaimana nah, banyak mau ditukarkan dan tukarkan hasilnya nah, sudah kesian kasihkan semua hasilnya Ya, punya <laughs> susu. Eh, itu kaya itu, itu kaya. Ini kan, kalau kaya tak boleh kasih itu, sudah kaya itu. Itu memang buat pekerjaan itu. Iya. Wah itu hanya kaya. Tapi umumnya gitu. Kan. Nah itu oleh Sena Omar itu jubruper itu. Pernah sama Sena Omar itu ada orang ngemis. Sena Omar tanya, kamu sudah punya berapa? 6 dinar. Sudah punya 6 dinar masih minta tunggu masuk sama Allah ambil pedang duduk kira orang terlalu bagaimana sudah punya tidak masuk kumis sekarang kita begitu oh ini uang seribu ini pak saya susu berapa itu banyak sudah tidak banyak kumis tinggi apa kesana rumah nah, ini kasih uang seratus ya dua puluh lima susu itu sebulan iya kan sudah punya kan sudah punya jangan dikasih iya jangan dikasih kita bantu tidak baik mau jual rumah saja nah saya cukup tadi memang ada anak nggak punya nggak punya uang sama sekali nggak makan ini nampaknya nggak punya apa-apa inilah baru sudah nah, ya nah itu yang itu memang bukan nah, itu kerja bukan ngemis itu Laisal miskin alati alladhi tarutuhu luqmat wa luqmatan. Nah, itu bukan itu. Itu malah pekerjaan itu, kerja keliling itu. Karena totalannya kalau satu rumah ya 10 rupiah tidak berapa banyak kalau udah kuat keliling sama saya seribu rumah berarti berapa pak penghasilannya sepuluh ribu satu bulan satu, satu hari satu bulan berapa tiga ratus ribu kalah menteri <laughs> tiga ratus ribu tuh keliling dia sana dan keliling dia dan memang pekerjaan bukan orang ini ini. kadang-kadang dia punya kambing punya apa ini keliling dia punya kambing di sana keliling keliling dia keliling di rumahnya desanya baik ini nah, makanya ini ah, kita tidak boleh bantu orang begitu nggak boleh sama dengan orang yang jering-jering keliling minta itu itu kan pekerjaan pekerjaan nah, gitu kan nah, kita tidak boleh bantu itu ini orang yang betul-betul miskin ya lah Ya, ini masalah <clears throat> nah, itu masalah, itu bisa tahu tahu akhirnya betul-betul apa tidak kan bisa dilihat atau cacat dan sebagainya banyak banyak yang cacat orang yang cacat kalau mau kerja tidak bisa terpaksa harus lokasi di Masjid Haram kan ada orang Indonesia tapi orang cacat semua orang buta orang ini tidak mungkin miskin memang memang betul-betul tapi tidak bisa kerja orang buta dan sebagainya itu terpaksa dikasih-kasih orang di sana itu dikasihkan orang-orang itu zakat itu sudah sudah kelebihan itu berapa orang itu yang miskin hanya ada 20 10 di masjid haram itu hanya berapa orang tuh yang kasih orang nah, zakatnya orang berapa nah. nah, jadi afdal sedekah kamu keluarkan wa anta sahih sehat syahih masih gemar pada hartanya fakir senang taksal fakro takut melarat Watak takul dan angan-angan kaya jangan nanti kamu terhadap kan, jangan dibiar wala tuhmir jangan bertimbun nanti nanti nanti sampai kalau sudah balau hulqum sudah nyawanya sampai ke hulqum di tenggorokan baru mau zakat mengatakan di fulan kada di fulan kada dikasihkan anu kasihkan anu ada asli nah inilah <clears throat> jadi karena masih sehat masuk kuat nah, ini kenapa nah, disitulah masuk senang pada hati kendali menguatkan dari besar pahalanya jangan kalau sudah mau kasihkan orang itu biasa itu tapi sudah nggak mau ya memang nggak mau sudah pada taruh di rumah kasih ke orang yang lebih yang lebih jelek lagi begini kasih ke masjid orang punya babut ya sudah berapa tahun rusak sudah lagi baru wah ini yang ini jelek bagaimana sudah dia dapat ganjal besar kasih ke masjid jadi masjid cuma buangan nah ini kelirunya ini kita katakan bahwa kalau ada itu jangan terima Kenapa? Akan kesian masjidnya loh. Menghina masjid itu. Jadi yang sudah beberapa tahun jelek itu, ya kasih ke masjid. Yang baru pakai Kenapa tidak yang baru? Kasih ke masjid. Jadi masjid tempat buangan. Sudah tahu masjid, minta kalau dibuka. Dengan syarat ini saya taruh dibuka juga di mana. Nah, bagaimana? Nah, masjidnya kan harus bersih. Nah, di sini masalahnya. Padahal Allah berfirman, "Wala tayammamul khabisa hutum sekul. Wa Allah lan ta'malu bir hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Wa ada lagi inna wa thayyibun la yuhibbu illa Ibarat ini kumpulkan hadis macam-macam itu makna. Ya kan begitu. Terus amal sahabat bagaimana? Nah, kalau orang yang tak sudah ya nggak nggak dia dia dari bakir kasih ke orang asal baik orangnya mau ya sudah tidak apa-apa Nabi Muhammad SAW itu setiap memberi pakaian baru yang lama dikasih ke orang tapi lama dari Nabi ini mesti baik apalagi kata Nabi sudah sudah istimewa tapi barang lama dari Nabi masih baik baik dikasih kasih ke orang anggap orang setahun ya beli sarung sama mereka setahun setahun hari akan lagi ya sama mereka setahun ini masih baik kalau sudah amok masih baik dia di baru yang lama kasih ke orang oh emang <laughs> ya masih emang nah, cuma ini maharaya yang beli pakai baru yang lama kasih ke orang sanggup enggak <laughs> ini kan maharaya eh, tiba rasul nah, kita beli baru yang lama kasih ke orang beli baru yang lama kasih ke orang jangan ditumpuk-tumpuk sampai 50 kodi Lombok bagaimana? Nah, ayo kasihkan orang, baru kasihkan. Anggap setahun, air raya dulu beli. Sekarang mau beli, wah ini ditambah, kasihkan orang. Kecuali kalau nggak punya sama sekali cuma dua tiga ya, memang nggak punya. Tuh. Nah, ini orang tiap tahun beli ya. Nah, itulah masalah. itu kalau mau afdolus sodakoh sodakoh yang paling ahlam aja babu man amara khadimah bi sadaqah jadi orang menyuruh khadimnya sadaqah an Aisyah radhiyallahu anha qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza anfaqatil mar'atu min ta'ami baitiha kalau orang perempuan menginfakkan dari makanan rumah tangganya ghairu musida tidak mursa ya infak biasa bagaimana atau benda suaminya biasa lakukan tapi tidak mursa dan laha ajruha dia mendapat ganjaran lima anfaqat wali zawjiha ajruhu lima kasada mendapat hasil wal khazin khazin khazin haris مثل ذلك لا ينقص بعضهم أجر بعض شيئا ambil ganjaran bapak kepala keluarga ya ya beri anggap beri pisang sudah oleh istrinya sebagian diambil tiga kasihkan burunya ini tolong kasihkan itu kalau nggak punya anak-anak ini pak ini kan beli oleh istrinya kau diambil sudah sodakoh yang disuruh siapa khotibnya ya kasihkan tiga-tiga ini nggak apa-apa ganjalan semua ini ganjalan menyampaikan atau mengurusi ini ganjalan infak ini ganjalan membeli membeli sama dengan kalau ada orang selamatan anggap tahlilan di langgar, di masjid di rumah orang saya lapor terus orang yang, yang bagi ini dari ganjaran sama yang punya maka jangan malu. ya nah, ini, nah, ini kesempatan baik kalau tidak mau iya kadang-kadang masih muda bapaknya atau mbahnya yang bagi cucunya yang merintah wah ini seakhlak gak baik akhirnya baik kadang-kadang di rumah masjid banyak yang batin anaknya cucunya diam saja malah merintah wah ini sudah kesopanan bukan masuk sodako kesopanan nggak baik ini mesti bapaknya bayar duduk pak sama duduk sayang ya, mesti kan begitu apalagi ada ganjaran jadi anggap di masjid ada orang ada rumah lalu ada bagi ya bagi dan ganjaran sama dengan yang punya nah, berapa kalau bagi orang sepuluh dia kan dapat ganjaran sepuluh cuma bagi saja kopi, teh, ya makanan sebagainya. Wah ini kesempatan baik ini. ada oh, oh, itu boleh. Nah, itu hulul itu. Hmm. Itu tidak boleh. Hulul itu mesti sak dulu. Gitu. Iya. Ini masuk hulul pan dia bapak yang hulul jadi lima walabi amal ya, tiang. Ya, itu tidak boleh. Orang yang bagi apa-apa mesti akhir. Kata Nabi gini, sakir kaum akhirum surbat orang membagi minuman harus akhir minum, kamu minum dulu. ya. kalau bagi minum dulu, sudah minum dibagi, tidak boleh. Akhirul eh, sakil kaum, sakil kaum akhir sultan. Sakil kaum orang beri minum orang harus akhir minum. Abi Hurairah kan disuruh Nabi bagi, tidak boleh minum nanti akhir. Nah ini, jadi kalau di rumah-rumah orang apa, ikut saja, tidak apa-apa. Kalau ganjaran, asal bukan rokok. Loro kok ada ganjaran. Kalau berapa ke sahabat itu kan ditutup. Ini kan nutup sahabat. Tidak ada ganjaran. Kenapa? Makruh. Al-karahat silo ajar. dari ini banyak. Ini masalahnya. Kalau waktu ada itu ganjaran makruh. Makruh dari mana ganjaran tak ada. Tapi kalau nasi, pisang, apa saja, baik Kemudian pisang, anggap sakit piring sudah lah ya ambil kasihkan kasihkan sudah masuk ini sudah masuk loh sepuluh orang ya sepuluh orang lima orang apalagi kalau bagi apa nah, ini masalah asal betul-betul lillahi ta'ala hutang-hutang bagi itu besar ganjaran ya iya, asal betul dia ngerti dan lillahi ta'ala wah itu banyak sekali ganjaran ini Bukhari sudah <laughs> iya, bawa saya ini kalau saja itu. Ya. Iya, iya. Nah, ini perempuannya dapat ganjaran, suami dapat wal khazin itu dari tidak mengurangi. Dapat ganjaran enggak sungantarkan. Nah, ini masalah. Allahu a'lam Al-Fatiha.